wa alif ta'nifil mamdudati pada alif ta'nif mamdudah wa alif ta'nif maqsurati dan pada alif ta'nif maqsura. Jadi pada ketiga tempat ini, pada ketiga bentuk ism ini satu ilah saja itu sudah mencukupi untuk menggantikan dari dua ilah yang ada. Sirah muntahal alif ta'nif mamdudah dan alif ta'nif maksurah. Misalul awali, contoh yang pertama, yakni sirah muntahal jum'ah. Marartu bi masajidah. Aku, aku melewati masjid-masjid. Ya, bi masajidah. Ya, marartu. Ya, dijelaskan di sini I'rabnya. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Marartu, ini tersusun dari fil dan fa'il. Maror itu fi'ilnya, kemudian bomirka, itu sebagai fa'ilnya. Bi masajidah al-ba'u ba'nya harfu khafdin adalah huruf jar. Masajida ismun majururun bi harfil khafdi. Masajida ini adalah ism yang majurur dengan sebab huruf khafat atau huruf jar tersebut. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Ya, niabatan anil kasrati. Tanda jarnya itu dengan fathah. Ya, masajida. Jadi fathahnya itu sebagai tanda masdarnya niyabatan alil kasrati menggantikan kasrah kenapa li'annahu mamnu'an minas sarfi karena dia mamnu' minas sarf dan yang menjadikan dia mamnu' minas sarf apa karena dia sirah muntahal jumuh ya jadi satu ilah ini saja sudah mencukupi yaitu sirah muntahal jumuh ini satu sebab ini sudah mencukupi contoh yang berikutnya pada alif ta'nis mamdudatu. Alif ta'nis mamduda. Misaluha contohnya marartu bi asma'a. Saya melewati asma. Asma di sini nama seorang perempuan, ya. bukan jamak dari isem Ya. Asma di sini adalah nama seorang perempuan. Saya melewati asma. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Marartu ini fi'il dan fa'ilnya. Bi asma'a Al-ba'u harfu khafdin. Ba adalah huruf khafad atau huruf jar. Asma'a ya, nama perempuan tadi ya. Asma ismun majrurun bil ba'i. Ism yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarhi al fathatu. Ya, tanda jarnya itu dengan fathah. Sehingga dibaca bi asma'a. Ini niyabatan anil kasrati fathahnya tersebut sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an min sarfi karena dia itu mamnu' min sarf. Wal mani'u lahu min sarfi alifu ta'nis mamdudatu. Yang mencegah dia dari sarf, yang mencegah dia dari tanwin adalah alif ta'nis mamdudah. Hmm. Satu ilah ini sudah mencukupi untuk menjadikan ini mamnu' min sarf. Misalu alif ta'nif maksurati. Contoh untuk alif ta'nif maksurah. Salam tu ala Laila. Aku mengucapkan salam pada Laila. Ini juga Laila nama seorang perempuan. A'rib, i'rabkan. Ala harfu khafdin. Ala ini adalah huruf khafat, huruf jar. Laila ismun maj'rurun. Laila ini ism yang maj'rur. Wa alamatu jarrihi al-fathatul muqaddaratu 'ala al-alifi tanda jarnya ya, tanda jar pada Laila adalah fathah muqaddara fathah yang ditakdirkan jadi tidak tampak secara tersirat alal alifi pada alif Laila itu diakhiri dengan alif nah pada alif itu sebenarnya ada fathahnya tetapi dia tidak bisa tampak karena terhalang oleh alif alif tidak bisa menerima harokat sehingga fathahnya sebagai tanda jar itu muqaddarah ditakdirkan dan fathah tersebut niyab oh, niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah ini li'annahu mamnu'an minasarfi karena dia itu mamnu' minasarf wal mani'u lahu min alifu ta'nisil maksuratu yang mencegah dia dari ta, eh, yang mencegah dia dari sarf dari tanwin adalah alif ta'nis Maksura. Jadi hanya satu ilah, hanya satu sebab ini yang mencegah, menghalangi isim tersebut dari tanwin. Jadi pada tiga keadaan ini, pada tiga tempat ini, cukup dengan satu ilah saja sudah menjadikan itu mamnu' minas syaraf. Yang berikutnya, ma'hiyah al-ilal allati la budda fiha min al-alamiyyati ma'a illatin ukhra apa it, uh, apa ilal-ilal yang di situ harus berupa alam, berupa nama ma'a illatin ukhra beserta ilah yang lain ya, jadi ilal-ilal apa saja yang bersama atau yang berupa nama kemudian bersama dengan ilah yang lain jadi ada dua ilah, yang satu itu berupa alam nama, kemudian yang satunya ilah yang lainnya. Apa saja ilahnya? At-ta'nisul lafziyu awil ma'nawiyu, yakni Ta'nis lafzi ataupun maknawi, ya, termasuk yang lafzi maknawi. Wal ojimatu kemudian ojimat, wat tarkibul masji dan tarkib masji. Jadi pada tiga ilah ini itu nanti harus berupa alam, berupa nama. Jadi taknif baik lafzi maupun maknawi dengan alam. Kemudian ojuma dan alamiah. Kemudian tarkib mazdi itu juga alamiah, artinya terkait dengan alam, terkait dengan nama. Contoh, at-ta'niful lafziyu untuk taknis yang lafzi. Taknis tapi secara lafaz saja. Eh, maknanya tidak. Misalnya contoh Marartu bi Tolhata. Saya melewati Tolha. Bi Tolhata. Dijelaskan bi Tolhata al-ba'u harfu khafdin. Ba adalah huruf khafd, huruf jar. Tolhata ismun maj'rurun bil ba'i. Tolhata ini isim yang maj'rur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Ya, tanda jarnya itu dengan fathah niabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah li'annahu mamnu'an min sarfi karena dia termasuk mamnu' min sarf wal mani'u lahu min sarfi al alamiyatu wa ta'nitu lafziyu yang mencegah dia dari sarf yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah itu berupa nama wa ta'nitu lafzi dan itu berupa taknis lafzi taknis secara lafaz karena pada nama tolak itu ada tak taknisnya Ya, secara lafaz dia taknis yang berikutnya, at-ta'nitsul ma'nawiyyu, ta'nif maknawi. Contoh, marartu bi Zainaba, aku melewati Zainab. Al-ba'u harfu khafdhin, ba adalah huruf khafat, huruf jar. Zainaba ismun majrurun bil ba'i, ism yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrati tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah bi Zainabat li'annahu mamnu'an min sarfi karena dia mamnu' min sarf lil alamiyati karena sebab itu berupa nama wa ta'nisil ma'nawi dan karena sebab ta'nis maknawi Ta'nis atau muannat secara makna Zainabu itu seorang perempuan sehingga maknanya perempuan walaupun lafadznya tidak ada tanda taknisnya, tidak ada tak marbutah atau tak taknis, tidak ada alif taknis, tapi secara makna itu perempuan. Sehingga ini disebut dengan taknis maknawi. Termasuk mamnu' min Karena alamiah nama. Yang berikutnya At-ta'nisul maknawi al-lafziyu Ta'nis maknawi lafzi jadi takmis secara makna dan juga secara lafaz. Contoh, marartu bi Aisyata. Aku melewati Aisyah. Bi Aisyata. Al ba'u harfu khafdin. Ba adalah huruf khafd, huruf jar. Aisyata ismun majrurun bil ba'i. Ini isim yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamat jarhi al fathatu niyabatan anil kasrati tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Di annahu mamnu'a min sarfi lil alamiyyati wa ta'nifi. Ya, karena dia mamnu' min sarf karena sebab alaminya berupa nama dan dia taknif. Taknif maknawi lafzi. Secara makna sekaligus secara lafaz. Aisyah seorang perempuan maknanya kemudian lafaznya ada tak taknifnya. Ini untuk taknis lafzi maupun maknawi maupun yang lafzi maknawi. Jadi itu terkait dengan alamiah, terkait dengan nama yang mencegah mamnu eh, yang menjadikan dia termasuk mamnu minat Sekarang yang berikutnya, lau kultu seandainya aku mengatakan nador tu ila sajarotin ila sajarotin aku memandang memperhatikan pada sebuah pohon. Ya. Hal hiya atau minas sorfi, Apakah dia itu mamnu' minas sorf? Syajaratin lapat ini apakah ia mamnu' minas sorf? Terhalang dari tanwin? La, tidak. dimana? Kenapa? di annaha laisan alaman karena dia itu bukan nama. Syajaratin dia bukan nama. Walaupun itu mu'annas taknis ya, lafzi ya, tetapi dia bukan alam, bukan nama, maka tidak termasuk mamnu minasyarat sehingga dia ditanwin ya. dan majrurnya dengan kasroh karena tanwin ya, maka majrurnya dengan kasroh ila syajaratin ini jadi syaratnya tadi taknis dan alamiah berupa nama. Artinya kalau tidak berupa nama, maka tidak termasuk mamno minas Berikutnya, walau kuntu, seandainya aku mengatakan, marartu biqaimatin ala tariqi. Aku melewati seorang perempuan yang berdiri di jalan bi qaimatin. Kemudian ditanyakan bi qaimatin dengan kasrah tanwin am ataukah bi qaimata fathah tidak tanwin. Mana yang benar bi qaimatin ataukah bi qaimata bi tanwin dengan tanwin. Berarti yang mana? Bi qaimatin. Ini yang benar. Kenapa? Di annaha laisat alaman karena dia itu bukan nama. Ya, dia waswun, dia itu sifat. Ya. Jadi yang mensyaratkan atau yang menyebabkan menjadi mamno minasal kalau dia berupa alam, berupa nama. Kalau bukan alam, maka tidak menjadikan dia mamno minasal Di sini wasaf sifat bukan nama sehingga dia tanwin dan majrurnya dengan kasrah biqa'imatin. Jadi ta'nif dan alam nama ini dua ilah, dua sebab. Yang berikutnya al-ushmatu, ushmah. Misaluha contoh Ibrahimu, Ibrahim. Hatihi fi misalin, datangkan itu dalam sebuah contoh dalam ayat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-125 wa ahidna ila Ibrahim dan kami amanahkan kepada Ibrahim kami berikan perjanjian pada Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam ila harfu jarrin ila adalah huruf jar Ibrahim, ismun majrurun Ibrahim ini ism yang majrur wa alamatu jarrihi al-fathatu ya. tanda jarnya itu dengan fathah niabatan adil kasrati sebagai ganti dari kasrah annahu ismun la yansarifu karena dia ism yang tidak menerima tanwin wal olahu minasarfi yang mencegah dia dari tanwin al-alamiyatu wal ujmatu yakni itu berupa nama dan ujmah ajam di luar dari bahasa Arab di luar Arab jadi alam, nama, dan ujma selain dari Arab. Lau kultu, seandainya aku mengatakan, tu ila Adama, aku memandang, melihat pada Adam. Ila Adama, yang sorifu, au la yang sorifu, <clears throat> apakah itu menerima tanwin, ataukah tidak menerima tanwin? Jawabannya, la yang sorifu, tidak menerima tanwin. Kenapa? Li'annahu mamnu'an minas sarfi lil alamiyati wal ujmati. Karena dia itu mamnu' minas sarf dengan sebab alamiah berupa nama wal ujmah dan itu ujmah atau ajam yakni di luar Arab. Jadi nama ini ajam. ini di luar dari bahasa Arab atau bangsa Arab. Ini. Sehingga dua dua sebab alamiah berupa nama dan ujmah atau ajam. Ini. Jadi dua sebab yang menjadikan dia mamnu' minas syaraf. Yang berikutnya, at-tarkibul masjiyu, tarkib masjid misalnya contoh. tu ila hatra mauta. Aku safar, bepergian ke hadra maut. Ila harfu jarrin. Ila adalah huruf jar. Hatra mauta, hatra maut Ya, ismun majrurun, ism yang majrur. Wa alamatu jarhi al-fathatu niyabatan anil kasrati. Ya, tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Ya, ila fatra mauta. Jadi fathah yang di akhir ya, pada taknya fatra mauta. Itu yang menjadi tanda jarnya. Li'annahu ismun la yansarifu karena dia ism yang tidak menerima tanwin wal mani'u lahu min sarfi <clears throat> al alamiyatu wa tarkibul masdiyu yang mencegah dia dari sarf yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiah yakni berupa nama dan merupakan tarkib masdi ya, merupakan bentuk tarkib masdi jadi dua dua sebab ini alamiah dan tarkib masdi ini yang menyebabkan dia mamnu' minas jadi <clears throat> ini pada tiga macam ini yang menjadikan mamno minasor ada dua ilah, dua sebab. Sebab yang pertama itu berupa alamiah, berupa nama. Kemudian sebab yang satunya sesuai dengan tiga macam tadi, yakni e, eh, taknis lafzi ataupun maknawi, kemudian ojmah, kemudian tarkif mazmi. yang berikutnya. Mahia al-ilal salah satu. Apa? Tiga ilah. Ya, tiga sebab. Allah yakunu fiha alamiyatun awasiyatun. Ya, ma'ilatun ukhra. Yang di situ berupa alamiah nama atau wasiyah sifat ma'a illatin ukhra bersama ilah yang lain ya. Tiga macam sebab yang berupa alamiah atau berupa sifat beserta dengan satu ilah yang lain. Apa saja? Waznun fi'li, wazan fi'al. Maksudnya mengikuti wazan fi'al, ya, bentuknya itu mengikuti wazan fi'al. Kemudian al-adlu, ya, adl, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian ziyadatul alif wan nuni tambahan alif dan nun dijelaskan dengan contoh berikut ini misalu waznil fi'li contoh untuk wazan fi'al yazidu okay, nama seseorang yazid ini mengikuti bentuk fi'al fi'al mubarak yazidu kemudian abdadu okay, ini sifat mungkin ya Ya mungkin bisa nama tapi juga bisa sifat. Afdalu. Yang mengikuti bentuk fi'il. Ya, af, af'ala. Ya, bentuk fi'il maudhi. Hati misalan. Berikan satu contoh. Li afdalu. Atau li afdala. Pada lafaz afdalu, afdalu tersebut. Contoh. nadartu ila afdala minka. Aku memandang, memperhatikan pada yang lebih utama darimu pada seseorang yang lebih utama dari engkau. Ila harfu khafdin. Ila adalah huruf khafad, huruf jar. Afdala ismun majururun bi ila. Ism yang majurur dengan sebab ila. Wa alamatu jarhi al fathatu zahiratu ala akhirih. Tanda jarnya dengan fathah zahirah, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Afdala fathahnya tampak pada huruf akhir niabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minas sarfi karena dia mamnu' minas sarf. Ya. Wal lahu dan yang mencegah dia dari sarf ini mestinya al tuh, bukan al tuh ya. Afdalu itu wasiyah. Dan yang ditunjukkan dalam contoh juga terkait dengan wasaf, sifat. Jadi bukan al alamiyah tapi bisa diganti ya al wasfiyatu wal mani ulahu al wasfiyatu wa wasnul fi'li yang mencegah dia dari syarat tadi adalah wasaf berupa sifat wasfiyah yaitu berupa sifat wa wasnul fi'li dan dia mengikuti wazan fi'l mengikuti bentuk fi'l ini salah tulis ya yang berikutnya ziyadatul alifi wan nuni penambahan alif dan nun. Misaluha fil alami, contoh untuk alam, contoh ya, pada alam, pada nama. Ila salmana. Ya, misalkan tadi ya, tuh. ila salmana, aku memandang, memperhatikan pada salman. Ila salmana. Ila harfu jarin, ila itu huruf jar. Salmana, ismun majururun, isim yang majurur. wa alamatu jarihi al fathatu niyabatan anil kasrati tanda jarnya dengan fathah sebagai ganti dari kasrah li'annahu mamnu'an min sarfi karena dia itu mamnu' min sarf wal mani olahu yang mencegah dia dari sarf al alamiyatu berupa alam nama wa ziyadatul alif wa nuni dan adanya tambahan alif dan nun ya, salmanu ada alif nun di akhir isim ini di akhir nama ini itu yang menyebabkan dia termasuk al mamnu' min sarf tentunya disertai sebab tadi dia berupa alam namanya. Fil wasfi contoh pada sifat tambahan alif nun pada sifat. nador tu ila sakrona aku melihat memandang pada orang yang mabuk pada seseorang yang mabuk. Ya, sakrona seseorang yang mabuk bentuk nakirah ya. Ila harfu khafdin. Ila adalah huruf Khafat huruf jar. Sakrana ismun majururun ism yang majurur. Wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrofi. Tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasroh. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minasarfi. Karena dia termasuk mamnu' minas Wal mani'ulahu minasarfi. Yang mencegah dari yang mencegah dia dari saraf Al-wasfiyatu. Ini berupa wasaf, berupa sifat. Wa ziyadatu alif wa nuni. Ini juga salah tulis ya. Bukan wasnu fi'li. Ya, keliru ya. Tapi apa? Ziyadatul alif wa nuni. Ada tambahan alif dan nun. Ini juga dibenarkan. Jadi ya, yang mencegah dari syarat wal mani ulahu min syarfi al wasiyatu wa ziyadatul alif wa nuni. Wasiyah berupa sifat dan adanya tambahan alif dan nun. Ya. salah kulitnya, salah kita. Hmm. Nah, tadi yang penambahan alif nun itu pada alam atau pada sifat. Jadi hanya dibatasi alam atau sifat. Kalau selain dari itu bagaimana? Apakah ada? Lihat contoh berikutnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, menyatakan di surah Al-Baqarah ayat yang ke 264. Kama sali sofwanin. Sebagaimana permisalan sofwanin. Sofwan itu batu besar yang halus. Batu ukurannya besar tapi itu halus permukaannya. Berbeda dengan karang. Kalau karang kan kasar ya. Gitu. Kalau sofwan itu permukaannya halus. Limada currat bil kasrati? Dalam ayat ini ya, sofwanin. Kenapa dia dijarkan dengan kasrah? Padahal lafaznya jelas ya, ada penambahan alif dan nun di akhirnya. Seperti salmana, sakrona, dari sisi lafaz sama-sama ada penambahan alif dan nun di akhir isim ini. Tapi untuk sofwanin, kenapa dia dijarkan dengan kasrah? Tanwin li'annaha laisat alamiyatan wala wasiyatan karena dia itu bukan alamiah, bukan nama dan juga bukan sifat. Walaupun diakhiri dengan alif nun, ada penambahan alif dan nun di akhir kata ini, tetapi karena di, karena ia bukan nama dan juga bukan sifat, maka tidak termasuk mamno minas sehingga dia tanwin dan jarnya dengan kasroh. Jadi e, eh, isim itu nanti tidak sebatas alam dan sifat saja masih ada yang lain isim jamid ya. seperti ini ya sofwanun ya, hajarun itu bukan alam dan bukan sifat ya, di luar alam dan sifat masih ada yang jenis yang lain sehingga untuk yang itu walaupun ada penambahan alif nun maka tidak termasuk memnoh minus jadi syaratnya alif nun dan alam atau sifat. Misalul adli, contoh untuk yang adil. Alaman yang berupa nama. Salam tu ala Umar. Aku memberikan salam, mengucapkan salam pada Umar. Ala harfu jarrin, huruf jar. Umar ismun maj'urun bi ala. Ism yang maj'ur dengan sebab ala wa alamatu jarrihi al-fathatu tanda jarnya itu dengan fathah niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah annahu mamnu'an min sarfi karena dia mamnu' min sarf ya. wal mani lahu yang mencegah dia dari sarf apa al-alamiyatu wal adlu dia berupa nama dan adlu perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. dari amirun menjadi omaru berubah bentuknya yang disebut dengan al-adlu. Jadi dua sebab ini, alamiah dan adl. Al-adlu wal wasiyatu untuk yang adl dan sifat. Adl dan sifat, dua ilah. Contoh dalam ayat fa'idatun min fa'idatun min ayyamin ukhara di surah Al-Baqarah ayat yang 184 ya ukhara min harfu jarin min ini adalah huruf jar Ayyamin ismun majrurun. Ayyamin ism yang majrur. Ya, karena ada min ya. Ini. Kemudian untuk ayaminnya dulu ya. Ayamin mudhafun khata'un. Ayamin kalau dikatakan itu mudaf, khata' keliru. Jadi ayamin dalam ayat ini bukan mudaf, Artinya tidak diidofahkan pada ukhara Ya, ini bukan mudhaf, ukhara bukan mudhaf ilah dari ayamin. Ya. Khata. Keliru. Kalau itu dikatakan mudhaf. Alam tasma ila qaulil qaili, tidakkah engkau mendengar pada ucapan seseorang yang mengatakan dalam sebuah syair ka'an ka'anniya tanwinun wa anta idafatun fa'ina tarani la tahillu makani ya. seolah-olah aku ini tanwin. Seolah-olah sungguh aku ini adalah tanwin. Wa anta idhafatan dan engkau adalah idhafah. Aku tanwin, engkau idhafah. Fa'aina tarami, maka di mana engkau melihatku? Engkau tadi siapa? Idhafah. Aku tanwin ya. La tahillu makani. Engkau tidak bisa menempati tempatku Aku tadi tanwin, engkau idofa. Kalau engkau idofa melihatku, ketemu aku, ketemu tanwin, maka idofa tadi tidak bisa menempati tempatnya tanwin. Jadi kalau sudah ada tanwin, atau kalau itu lafadznya tanwin, maka tidak bisa idofa masuk di situ, tidak bisa idofa e, apa, berada pada tempat tanwin tersebut. Jadi paham? Jadi kalau lafadz itu tanwin, ayamin misalkan, dia tanwin kan? Ayamin dia tanwin, maka dia tidak bisa menjadi mudof dalam lafaz yang seperti ini. Tanwin itu tidak bisa menjadi mudof E, eh, maksudnya tanwin itu bukan sebagai mudof gitu ya. Sehingga ayamin itu bukan mudof Kalau seandainya mudof bagaimana? Tidak tanwin. Ayami, seandainya mudof, Maka tidak tanwin. Tetapi kalau dia tanwin, berarti apa? Itu tidak mudof, itu bukan mudof. Intinya itu ya. Kalau itu tanwin, maka itu bukan mudof. Ayamin dijelaskan sudah Ayamin majrurun di min. Ayamin ini majrur dengan sebab min. Wa alamatu jarihi al-kasratu abdohiratu dhahiratu ala akhirih tanda jarnya itu dengan kasroh yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, karena isim secara umum ya dia majrur dengan kasroh, kasrohnya tampak dan tadi tanwin ya. min min, dan dia bukan mudhaf. Kemudian wa ukhara min ayamin ukhara. Sesudah ayamin ada kata ukhara. Apa ukhara? Na'tun. Ukhara itu na'at. Li ayamin Naat pada ayamin. Ya, berarti ini bukan mudhof-mudhof ilah, tapi apa? Naat manot, Ya, jadi ayamin itu sebagai manot ukhara naatnya. Jadi bukan mudhof dan mudhof ilah. Jadi ukhara na'tun li ayamin. Ukhara itu na'at pada ayamin. Wa na'tul majruri. Iya. Dan na'at pada isim yang majrur. Kenapa? Karena ayamin itu isim yang majrur. Maka ufara dia menjadi naat pada isim yang majrur tersebut. Wa alamatu jarrihi ya. kan kalau naat itu mengikuti man'ot salah satunya dari sisi erobnya. Kalau man'ot ya, ayamin misalnya dalam contoh ini majrur, maka naatnya juga ikut majrur. Sehingga di sini dikatakan na'atul majruri, dia naat pada isim yang majrur. Sehingga naat ini, ukhara ini ikut menjadi majrur wa alamati jari al fathatu ya, tanda jarnya itu dengan fathah ukhara niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah li'annahu mamnu'un min sarfi karena dia mamnu' min sarf wal mani olahu min wal mani olahu yang mencegah dia dari sarf al wasiyatu wal adlu dia berupa sifat dan adlu ya, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. ini tiga ilah yang di situ berupa alamiah atau berupa wasfiyah, berupa nama atau berupa sifat, disertai dengan satu ilah yang lain, yakni mengikuti wazan fi'al, kemudian ziyadatul alif wan nun, tambahan alif dan nun, dan yang ketiga adalah al-adlu. Ini perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian yang berikutnya, yujaru ismu alladhi la yansurifu fi aini bil kasrati ism yang tidak menerima tanwin ismu ism alladhi la sore ism yang tidak menerima tanwin itu dijarkan dengan kasrah dijaru bil kasrati dijarkan dengan kasrah fi aini pada dua tempat kan tadi yang selama ini atau yang beberapa per, e, contohnya tadi ditunjukkan ya mamno minas atau ism ala dilayan sore itu dijarkan dengan fathah. Tapi ternyata mamno minas tersebut itu bisa dijarkan dengan kasroh pada dua tempat. Mahuma apa itu keduanya? Iza ubiva jika dia diidhofahkan artinya dia sebagai mudhaf kemudian diikuti mudhaf ilahnya ya Wa idza dakhalat alaihi al atau alif lam dan jika dia dimasuki oleh alif lam atau al. Pada dua tempat ini menjadi mudhaf atau didahului dimasuki alif lam, maka dia nanti akan dijarkan dengan kasrah, kembali ke asalnya. Jar dengan kasrah. Misal mudhafi, contoh yang mudhaf. Sallaitu fi masajidi Unaisata. Saya sholat di masjid-masjid kota Unaiza. Fi masajidi Unaizatan. Fi harfu jarin. Fi itu adalah huruf jar. Masajidi ismun majururun bi fi. Ini ism yang majurur dengan sebab fi tersebut. Wa alamatu jarihi al kasrah zahiratu. Tanda jarnya itu dengan kasrah zahirah. Kasrah yang tampak. Padahal masajidah bentuk apa ini? Sihoh muntahal jumu termasuk mamnu minal syaraf. Tetapi di sini dicerkan dengan kasrah karena sebagai mubaf. Ya, lima ada jurra bil kasrati wa huwa sighatu muntahal jumu'i. Kenapa dia dicerkan dengan kasrah sedangkan dia itu termasuk sighah muntahal jimu'? Li'annahu mudhafun karena dia itu mudhaf. Ya, karena sebagai mudhaf ya, maka dijarkan dengan kasrah walaupun dia sighah muntahal mu, walaupun dia mamnu' min Kemudian unaizata mudafun ilaihi. Unaizata itu sebagai mudaf ilaihi. Ya, ini alamiah dan ujuk mas. Unaizata. Uh, eh, apa? Alamiah dan takni ya. Sehingga dia mudaf ilaih, majrur, tandanya dengan fathah. Unaizata. Ini yang mamluk minasarof. Ya. dengan fathah. Tapi yang masa juga karena mudhof ya walaupun dia sudah muntahan jumuk tapi dibicarakan dengan kasrah ya. fi masajidi onaizata misalun contoh jika ada alaihi al jika dimasuk oleh al khatabtu alal manabiri aku berkhutbah di atas mimbar-mimbar itu ala harfu jarin ala adalah huruf jar al manabiri ya, ismun majrurun bi ala isim yang majrur dengan sebab ala ya wa alamatu jarrihi al kasratu tanda jarnya itu dengan kasrah wa inna surifa wa hiya wa hiya sighatu muntahal jimu'i ya, hanya saja dia itu di tanwin ya uh, surifa maksudnya di tanwin maksudnya di sini dijarkan dengan dengan kasroh. Wa inna masurifa ya, hanya hanya saja dia itu dijarkan dengan kasroh. wahhu huwa sighatu muntahajimu sedangkan dia sighah muntahajimu. Kenapa? dah dakhalat alaihi al karena dia dimasuki oleh al-Islam. Jadi as al-mamnu' min as Jadi as ya, Mungkin secara umum tadi dikatakan at-tanwin. Jadi at sarah bermakna at-tanwin. Tanwin. Tapi juga terkait dengan tanda jernih Jadi at sarah bisa bermakna tanwin, itu saja sudah mencukupi. Atau terkadang di sini juga bermakna dijarkan dengan e, fathah. E, dijarkan dengan kasrah. Ya. at sarah itu dijarkan dengan kasrah. Jadi ada dua makna, bisa bersama-sama atau bisa cukup salah satu. Ya. Makna dari asaraf yaitu tanwin atau majuro dengan kasroh. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Bisa dengan siapnya kontaknya. Seperti di sini ya, wa inna masurifa yaitu di saraf maksudnya apa? Dijarkan dengan kasroh. Alal diri Nah, kan itu tidak tanwin, tapi dia majuro dengan kasroh. Jadi makna surifa Iya. kenapa itu dibalik? Allah alam mungkin yang jadi pokok itu naatnya yang jadi pokok pembahasan itu adalah naatnya sehingga dia didahulukan penyebutannya walaupun secara letak itu di belakang tapi kan itu yang menjadi pokok pembahasan ya, yang jadi intinya ya, maka dia didahulukan penyebutannya naatnya dulu baru manfaat baru yang di depannya jadi tidak mesti sesuatu yang di depan nanti akan disebutkan pertama kali sesuai dengan apa yang mungkin ya seperti naat manfaat karena yang menjadi pokok pembahasan itu pada itu pada naatnya mudah mudhaf ya dua-duanya sama uh, apa keadaannya sama setara gitu ya dan dua-duanya uh, apa urutannya mudof dulu baru mudof ilai karena setara ya sama-sama uh, dua-duanya sama pokok ya artinya dia setara ya sudah disebutkan urutan artinya mudof ilai tidak tidak lebih dominan dari mudofnya sama saja sehingga urut mudof mudof ilai tapi kalau na'ad man'od itu yang lebih utama yang menjadi pokoknya adalah naatnya. Allah alam mungkin itu sebabnya di antaranya. Ada lagi? Ya, ini sofwan itu kan bukan alam, bukan sifat. Hmm. Tadi isim jamit. Isim banyak macam. Banyak. Selain ini banyak. Jadi isim jamit ya isim yang itu tidak dibentuk dari si Allah. Kalau kalau sifat ya seperti apa tadi sakron ya kemudian afdalu itu secara umum ya sifatnya nanti dibentuk dari fi'il. Sakron dari fi'il sakara ya ya karun ya sakara. Afdalu dari fi'il apa? Fadula yang jelas dibentuk dari fi'il tapi kalau seperti sofwanun ataupun hajarun batu babun pintu itu tidak dibentuk dari fi'il ya semacam itu Jika e, jabalun gunung ya semacam itu ya. itu tidak menunjukkan nama dan juga tidak menunjukkan sifat ini yang membuatkan apa ya sama sekali Sofwanin Sofwanin mudhof ilah dari Masali Iya. Masali Masirur karena sebab kaf Kafnya huruf jar Kama sali sofwanin Kaf itu huruf jar Masali menjadi masirur karena sebab kaf tersebut Kemudian sofwanin dia menjadi masirur Karena itu mudhof ilah dari masali Iya. Karena hanya melihat dari tanwin uh, e, kasrohnya saja. Sebabnya tidak dijelaskan. Tapi dia mudaf ilai dari masalah. Ada lagi? apa Apanya? Hadramaut ya Hadramaut. Apanya? artinya atau artinya Hadra Maut iya, nama tempat tempat di Yaman ada nama daerah di negeri Yaman Hadra Maut kan ya? Gitu. ya itu sudah tarkim masjid semacam itu tidak bisa dipotong-potong tidak bisa dikembalikan ke asal ya. ya alaminya ya sudah jadi satu kesatuan yang kutukan bulan. Seperti ya di tempat kita kan banyak. Wonosari, Kulon Progo. Kan sudah jadi satu kesatuan. Walaupun mungkin ada asa, arti asalnya ya, masing-masing ada arti asalnya. Tapi ketika itu sudah dirangkai jadi satu, ya sudah mengacunya pada tempat itu. Yang namanya Wonosari ya itu sebelah sana. Kulon Progo ya itu nama daerah di situ. Ini itu.